نعم نويت تعلم تعلم الفهد والاستفادة من الفهد بسنا محمد صلى الله عليه وسلم الأرواح الرنة محمد ثم لازم الفاصل المفهق والمحدثين المفهق والعلماء العاملين ثم إلى حسن الله الرحيم جعفر بن السقاف والحبيب عبد القادر بن السقاف الحاج بن السقاف السقاف جميع إخواني ثم إلى أرواح الجنة لكم أمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين الله أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله قال المصنف رحمه الله نفعنا به في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والثالث غسل يديه من كفيه وذراعيه بكل مرفق للآية ويجب غسل جميع ما في محل الفرض من شعر وظفر وإن طال فرء Lau nasiya atan fan hasarat fi tathlisin au au iadati wudu'in linisyanin lahu la tajdidin wa ihtiyatin ajza'ahu wa rabi'uha masu ba'dhi ra'sihi kanaz'atin wal bayad alladhi wara'a al udhuni basharin au sya'rin fi haddihi walau ba'dha sya'ratin wahidatin lil ayah qala al baghawi yanbaghi alla yujzi aqalla min qadrin nasiyati wa hiya ma bainan naz'ataini li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yamsah aqalla minha wa huwa an Abi Hanifah rahimahullahu taala wal masyhuru anhu wujubu masir rubu'i wa khamisuha haslu rijlaihi bi kulli ka'bin min kulli rijlin lil ayah masih khufaihima bi syurutihi bi syurutihi ويجب غسل باطن ثقب وشك فرء لو دخل شوكة في رجله وظهر بعضها وجب قلعها وغسل محلها لأنها صار في حكم الظاهر فإن استدرت كلها صارت في حكم الباطن فيصح وضوءه ولو تنفض في رجل أو غيره lam yajib waslu batinihi ma lam yatashakkak fa in tashakkaka wajib waslu batinihi ma lam yar barakah Bismillahirrahmanirrahim Wasalisuha dan yang ketiga daripada furudil wudu ketiga daripada furudul wudu yaitu ghuslu yadaini ghuslu yadaihi membasuh kedua tangan membasuh kedua tangannya min kaffaihi wa dhira'aihi dari kedua telapak tangannya wa dhira'aihi dan kedua lengannya bikulli mirfaqin ay ma'akulli mirfaqin bersama setiap siku lil ayah karena ayat dalilnya karena ayat faksilu wujuhakum wa aidiyakum Faksilu wujuhakum wa aidiyakum ilal mirfagain Ma'al mirfagain Wajibu ghaslu dan wajib membasuh jami ma fi mahallil fardhi, membasuh semua apapun fi mahallil fardhi di tempat yang wajib min sya'rin daripada rambut, wa dan kuku, wa intalah walaupun panjang. Ini kewajiban wasalisua ghaslul ini membasuh kedua tangan min kaffaihi wa dhira'aihi. Kenapa kok disebut min kaffaihi wa dhira'aihi di situ? Karena yutlaqul yad itlaqul yad fil lughah itu min asabi min ru'usil asabi ilal katif. Itu namanya tangan. Jadi dari uh, apa ini ujung jari-jari sampai pundak itu tangan dalam segi bahasa. Kalau orang tanya tangannya mana, ya berarti mulai ujung jari sampai pundak. Kalau mimbabil wudhu di sini yang dimaksud dengan tangan yaitu mulai ujung jari sampai siku. Itu namanya tangan di bab wudhu. Kadang-kadang yutlak ala babi sarigoh, Kadang-kadang tangan itu dimutlakan untuk pembahasan masalah sarigoh. Orang yang mencuri dipotong tangannya. Loh dipotong tangannya itu sampai mana? Ah, Fibabi sarigoh dibab untuk mencuri itu bukan sampai katif dan bukan sampai siku, cuman di situ sampai pergelangan tangan. Makanya disebutkan sini karena tangan itu ada tiga itlagot. Karena ada tiga arti, ada yang mengatakan sampai bunda, ada yang mengatakan sampai siku, ada yang mengatakan sampai pergelangan tangan. Yang dimaksud sini wudhu, yaitu sampai siku. Min kafaihi dari kedua telapaknya, waldiraaihi dan kedua lengannya. Bikuli mirfakin bersama mirfak. Jadi mirfaknya, siku-sikunya atau sikutnya itu juga wajib dibasuh dan wajib menambahi sedikit. Kenapa? Karena membab malaitimul wajib illa bihi fahu wajib seperti di wajah kemarin. Itu tidak bisa sempurna kewajibannya basuhan daripada yang wajib kecuali dengan menambahi. Berarti menambah itu hukumnya wajib. Wajibu dan wajib di situ membasuh semua apapun yang ada di atas daripada tangan, daripada rambut walaupun lebat. Kalau di wajah ada rambut lebat untuk jenggot dan apa? Eh, berewok atau jambang kalau lebat tidak wajib dibasuh batinnya, lohirnya saja. Kalau tangan, rambutnya lebat sampai tidak kelihatan kulitnya seandainya. Ya tetap wajib dibasuh lohiron, wa batinan. Rambutnya dan kulitnya yang di atas tangan wajib dibasuh semuanya. Bahkan kalaupun rambutnya itu keluar dari batas tangan. Kalau kemarin ada pembahasan di wajah kalau saatnya rambut keluar dari batas wajah kan ada pembahasan kemarin. Kalau di sini, kalau rambut keluar dari batas tangan sampai panjang masalahnya, ya. rambutnya panjang, ya wajib dibasuh semuanya. Bahkan kalau saatnya ada daging ya tambah di situ, daging tambah di situ sampai keluar dari batas tangan itu pun juga wajib dibasuh. Semua yang apa, apa apapun yang ada di atas tangan wajib dibasuh semuanya. Dan juga kuku. Ini kuku juga ya, kuku kemarin kan sudah anak sebutkan khilaf itu. Untuk kulit yang dibawa kuku itu wajib terkena. Dan kukunya, ini dibahas di sini apa masalah kukunya, wajib dibasuh juga. Kenapa? Karena termasuk tangan. Nah, ini yang banyak terjadi untuk perempuan. Kan di situ kan wajib membasuh semua tangan dan apapun yang di atasnya. Dan disyaratkan di situ kan kalau ada sesuatu yang mencegah masuknya air harus dihilangkan dulu. Banyak terjadi dalam uh, untuk perempuan biasanya kukunya dikasih pitek. Nah, itu namanya manakir. Manakir tuj'alu fil adhafir. Manakir itu pitek yang dijadikan di atas kuku. Nah, itu harus dihilangkan. Kenapa? Karena itu mencegah masuknya air ke dalam kuku, ya. Karena kuku wajib dibasuh juga, berarti harus dihilangkan dulu. Biasanya memang perempuan itu pakai pitek biasanya waktu datang bulan, waktu libur. Kalau waktu libur tidak masalah, memang dia tidak wudhu. Cuman ketika dia tahir ya tahirah, dia suci, perempuan yang suci, kok ada piteknya padahal dia wajib wudhu, ah, ini wajib dihilangkan. Karena wajib terbasuh itu kukunya. Itu banyak yang dilupakan sama perempuan. Kemudian kalau seandainya, seandainya kukunya dipotong, setelah ya, setelah dia seandainya tidak terbasuh kukunya, kemudian dipotong kukunya. Apa wajib potongan itu dibasuh? Enggak, enggak wajib. Cuman bekas potongannya itu wajib dibasuh. Jadi seandainya dia basuh tangan, cuman kukunya lupa tidak dibasuh. Kemudian dipotong. Ya apa hukumnya? Wajib dibasuh bekas potongannya, kemudian diulangi lagi basuhan setelah tangan. Karena wajib tartib dalam wudhu. Dalam wudhu itu wajib tartib Berarti dia ketika wudhu selesai sempurna, ada oh kukunya belum dibasuh, sudah dipotong. Ya apa ini? Ya potongannya biar no Yang ada bekas potongannya dibasuh, kemudian diulangi mengusap kepala, diulangi membasuh kaki. Kenapa? Karena dalam wudhu kan wajib tartib Kalau mandi, setelah dia mandi kukunya belum di, apa belum terbasuh, cuman sudah dipotongi, ya Pak, wajib membasuh bekas kukunya saja tidak wajib mengulangi mandinya lagi karena tidak ada tertib dalam mandi. Farun. Ini permasalahan lain. Farun launasia lum'atan. Seandainya ada seorang melupakan lum'atan. Lum'a itu juz'un minal udwi. Maksudnya apa? Sebagian dari anggota yang belum terbasuh. Launasia lum'atan seandainya dia melupakan lum'ah. Fan ghasalat maka terbasuh itu lum'ah fitaslisin ketika menigakan air. Kan disunahkan dalam wudhu itu taslis. Untuk basuhan tangan, basuhan wajah, basuhan kaki, basuhan rambut, sunahkan semua taslis, menigakan, membasuh tiga kali. Itu lum'ah terbasuh ketika taslis. Au i'adati wudu'in atau ketika mengulangi wudu. Linisyanin karena dia lupa. Linisyanin lahu karena lupanya untuk wudu. La tajdidin wahtiyatin bukan karena tajdidil wudu dan bukan karena wudu ihtiyat. Adza'ahu maka mencukupinya. Nah, di sini seandainya ada orang wudu, setelah wudu dilihat loh tangannya masih ada yang kering. Sebagian anggota yang wajib dibasuh daripada tangannya ada yang kering. Ya apa ini hukumnya? Cuman terbasuh dengan taslis tadinya. Dia memang melihat. Jadi dia melihat basuhan yang dia itu ada lumah, wis engko wis tak basuh, lupa dia. Dia lupa setelah wudhu, loh ditelok Usmari. Ini terbasuh dengan apa ini? yang belum ada di sebagian anggota yang kering. Oh, terbasuh dengan basuhan yang kedua, yang ketiga. Boleh apa enggak? Boleh. Sah wuduknya. Apa wajib diulangi lagi? Enggak perlu. Kalau seandainya terbasuhnya itu karena juga wudhu linisianin lahu. Ana lupa kalau ana sudah punya wuduk. Ana tahu bahwa ada lum'ah sebagian anggota yang belum terbasuh karena memang ana niat mengakhirkan karena saya niat untuk mengakhirkan itu basuhan. Kemudian setelah selesai wudhu, udah dia seperti biasanya eh, sholat atau yang lainnya. Kemudian dia wudhu lagi, dia pikir dia belum wudhu. Jadi dia lupa kalau sudah punya wudhu, wudhu lagi. Nah, wudhu lagi, wudhu yang kedua itu dari lum'ah tadi itu terbasuh. Lum'ah tadi itu terbasuh. Apa cukup wudhu karena nisian tadi itu Iadah wudhu, mengulangi wudhu karena lupa itu Membasuh daripada lum'ah tadi Cukup Kenapa? Karena wudhunya sah Karena dia wudhunya untuk liraf ilhadas. Yang tidak sah itu kalau wudhunya terbasuh lum'ahnya Karena wudhu tajdid Wudhu tajdid itu diperbolehkan setelah sholat Jadi kita wudhu Sholat sunnah, wudhu lagi itu namanya tajdidul wudhu Walaupun kita mempunyai wudhu Nah, kalau tajdidul wudhu berarti bukan mengangkat hadas kan? Kalau tajdidul wudhu berarti bukan mengangkat hadas. Ya. Kemudian ya, ketika dia wudhu ada sebagian daripada anggota yang terlupakan. Dia tahu, cuman niat diakhirkan. Kemudian dia wudhu lagi tajdid. Nah, itu wudhu ah niatnya dia apa? Tajdidul wudhu. Apa cukup lumah yang tadi yang terlupakan dibasuh dengan tajdidul wudhu? Enggak cukup. Kenapa? Karena niatnya dia bukan rofil hadas. Tajdidul wudhu bukan untuk niat mengangkat hadas. Karena itu lumah tadi belum terbasuh. Terus siapa ya Kalau dia ingat ya dibasuh itu lumah, kemudian diulangi setelahnya daripada anggota karena wajib tartib. Atau ihtiyat, wudhu ihtiyat. Wudhu ihtiyat itu surahnya kalau dia ragu, Ana punya wudhu, Ana sudah hadas atau belum ya? Dia ragu, wudhu mana yang wis? Dia wudhu lagi, apa cukup belum ada di sebagian anggota yang belum terbasuh tadi dibasuh dengan wudhu ihtiyat? Enggak cukup. Kenapa? Karena tidak ada jazim finnia. Dia tidak ada kekuatan dalam niatnya dia. Karena dia niatnya dalam keadaan ragu. Nah, niat dalam keadaan ragu, wudhu'ul ihtiyat itu sah cuman lid kalau untuk darurat. Wudhu ihtiyat sah itu kalau lid darurah. Kalau bukan karena darurat ya tidak sah. Karena itu kalau lum'ahnya tadi terbasuh karena wudhu ihtiyat berarti dianggap tidak sah. Lalu terus apa? Ya dibasuh lum'ahnya kalau dia ingat tempatnya, kemudian membasuh anggota setelah tangan yaitu rambut, kemudian kaki karena wajib tertib. Karena wudhu ihtiyat itu dikatakan lidah darurah gini. Kalau seandainya dia wudhu, ya, kemudian dia kan lupa hadas, anak sudah hadas atau masih punya wudhu. Wah, lupa anak. Wudhu lagi, wudhu ihtiyat. Ini wudhu ihtiyat dikatakan sah kalau lam yabinil hal. Kalau memang tidak jelas keadaannya dia itu sudah punya wudhu. Kalau ternyata dia, oh iya sih, anak tidak batal sih, ikung waktu batale durungnya aku wudhu. Ternyata dia sudah punya wudhu. Apa sah ini wudhunya? Atau ya binil hal bahwa dia hadas. Oh iya, anak batal ternyata. Ya apa ini hukumnya wudhunya dia? Tidak sah. Kenapa? Karena ya binil hal sudah jelas bahwa dia sudah tidak mempunyai wudhu. Ketika wudhu ihtiyat tadi itu tidak sah. Kenapa? Bukan darurat lagi. Darurat itu ketika dia masih dalam keadaan aku, tidak jelas keadaannya dia. Sampai dia selesai wudhu, sampai seterusnya. Kalau dia ternyata, oh sudah ternyata. Anak ini ternyata sudah hadas memang. Lu apa cukup tadi wudhu ihtiyat tadi? Enggak cukup. Kenapa? Karena sudah ya binil hal, sudah jelas keadaannya bahwa ente dalam keadaan hadas. Wudhu ihtiyat tadi enggak cukup. Nah, itu masalah wudhu ihtiyat. Kemudian Warabi'uha yang keempat daripada furudul wudu. Yang keempat daripada furudul wudu yaitu mashu ba'di ra'sihi. Untuk membahas masalah tangan. Tangan itu kan ada ku' ya. Ada ku' ada kursu ya ini dalam segi bahasa ya. Ada ku', ada kursu, ada ruzuk, ada bu'. Ku' itu al-azmul ladzi yali ibhamil yad. Ku yaitu tulang yang sejajar pergelangan tulang yang ada di pergelangan tangan yang sejajar dengan ibu jari tangan. Itu dikatakan ku. Kalau yang sejajar dengan jari kelingking di pergelangan tanah, tangan itu tulangnya dikatakan uh, kursu. Tengah-tengahnya namanya rusub. Ra'sin Goin, rusuh. Nah, kalau e, bu bu itu jari e, apa ini tulang pergelangan kaki yang sejajar dengan ibu jari kaki. Itu namanya kur, e, bu. Jadi ada ku, ada rusuh, ada kursu, ada bu. Ada magola yang mengatakan ajhal au aghban nas man la ya'rif ku'ahu min bu'ihi min kursu'ih. Paling bodohnya manusia yang tidak mengetahui koknya dari buknya dan dari kursunya tidak tahu artinya ini apa ada arti yang lain? Apa mungkin tidak tahu asal usulnya gitu? Eh, kata orang sekarang tidak tahu kanan kiri. Tidak tahu kanan kiri kalau di Indonesia ini ya. Kalau di Arab tadi itu tidak tahu membedakan mana yang ku, mana yang bu. kursu, mana yang rusuh, mana yang bu. <laughs> Kalau yang kita dengar dulu Hala ma ya'rif ku min bu'u oh hala. Itu maksudnya ini tidak tahu ini asli asal usulnya ini. Gitu. Biasanya seperti itu. Baik. Kemudian warabi'uha yang keempat daripada furudul wudu, yang keempat daripada furudul wudu mashu ba'dhi ra'sihi, mengusap sebagian kepalanya. Naz'ati seperti naz'ah. Naz'ah itu dua yang kosong rambut yang tidak ada rambutnya yang sejajar dengan apa ini ubun-ubun, yang menengahi ubun-ubun. Ya biasanya rambutnya ketarik itu di kepalanya itu itu namanya naz'ah. Wal bayat alladhi wara al udhun dan cukup juga membasuh sebagian kepala seperti apa? Yang kosong tidak ada rambutnya di belakang telinga. Di belakang telinga itu kan ada yang kosong daripada daripada rambut. Nah, itu dikatakan apa? E, termasuk daripada kepala, cukup untuk dibasuh. Hmm? Termasuk dari kepala. Kepala. basharin au sya'rin fi haddihi baik mengusap sebagian kepalanya, baik rambutnya, eh, baik kulitnya atau rambut cuman fi hadihi. Jadi mengusap kulit kepala. Sudah dikatakan kepala kan sudah tahu kan ya. Kepala berarti bukan wajah. Kemudian kalau rambutnya apa cukup? Di situ mashurok sihi mengusap kepala berarti kulitnya. Apa berarti harus kulitnya? tidak au sya'rin fi hadihi atau rambut cuman dalam batas kepala. Kalau rambutnya panjang, diusap ujung yang bawah nggak cukup. Kenapa? Karena bukan rambut di batas kepala. Walaupun diangkat, soalnya digelung sampai ke atas, diusap yang di atasnya. Cuman kalau ditarik, dibuka gelungan nih, itu ke bawah, berarti nggak cukup. Karena mengusap rambut itu harus dalam batas kepala. Walau ba'dha sya'ratin wahidatin, walaupun sebagian satu rambut satu rambut sebagiannya, bukan satu rambut semuanya nih. Walaupun sebagian satu rambut. Jadi ngusap situ tok, ya medit atau ngusap ya. Diambil separuh sedikit tok. Apa cukup? Cukup. Ini dalam madhab Imam Syafi'i. Lil ayah, kenapa? Karena ayat. Karena dikatakan ba idada khala alal adat itu lil baat Jadi ba kan famsahu biru usikum. Ru'us itu adat jumlah kepala-kepala. Masuk bak kepada adat itu biasanya uh, maknanya lil ba'at. Kan itu uh, uh, Imam Syafi'i mengambil walaupun satu rambut, walaupun sebagian daripada satu rambut cukup mengusap kepala. Terus diteruskan al bagawi berkata Imam Bagawi ya, Imam Bagawi ini min akbaril fuqaha ya min akbaril fuqaha ini paling besarnya termasuk orang-orang fagi walaupun terkenal dengan tafsirnya dan cuman untuk kalam dari uh, apa dari fikihnya itu biasanya dhaif. Walakin kalamuhu dhaif ya. Cuman di sini nanti fatul Muin menyebutkan kalam apa kok di, sudah tahu doif kok dimasukkan supaya orang tidak membasuh satu rambut tok, lebih nono gitu loh. Qala al-Baghawi yang bagi alla yudzi'a agallu min godrin nasiyah wa hiya ma bainan naz'atain li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yamsah agalla minha. Berkata Imam Baghawi yang bagi seharusnya alla yuzia tidak cukup agal tidak cukup uh, agallu min gadrin nasiyah lebih sedikit daripada ukuran nasiyah, ukuran rambut yang ada di ubun-ubun. Wahya apa itu nasiyah? Wahya ma bainan naz'atain yaitu antara dua nazaten tadi, antara dua rambut yang menengahi daripada ubun-ubun. Maksudnya apa? Ya, membasuh kalau paling sedikitnya ya jangan sampai kurang daripada mengusap uh, ubun-ubun. Uh, ini nasia ini. Yang ke atas ini. Ini ini naz'ah. ini naz'ah. Nah, tengah-tengahnya ini namanya nasia ubun-ubun. Ya. Yeah ini naz'atain ma baina naz'atain antara dua naz'ah ini. Sehingga atas itu namanya naz'ah. Kenapa kok Imam Bawawi mengatakan seperti ini? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamsah agal minha. Nabi tidak mengusap kurang daripada itu gadrun nasiyah. Wahwa riwayah dan ini riwayat an Abi Hanifah rahimahullah diriwayatkan daripada Abu Hanifah. Wal masyur anhu dan yang lebih dikenal anhu daripada Imam Abu Hanifah wujubu mashir rubuk wajib mengusap seperempat daripada kepala. Itu godrun itu. Di sini ada beberapa eh, perbedaan madhab dalam mengusap kepala. Kalau madhab Syafi'i walaupun sebagian satu rambut. Kalau madhab Abu Hanifah mengusap wajibnya seperempat rambut. Kalau madhab Imam Ahmad bin Hambal wajib nisfuhu separuh. Kalau madhab Imam Malik wajib mengusap semua rambut. Jadi ada beberapa madhab. Madhab Syafi'i walaupun sebagian rambut. Cuman disebutkan sini apa? Kalau bisa ya jangan sampai ukuran kurang daripada godrun nasiyah. Untuk masalah Allah yuzi agol min godrun nasiyah. Kenapa sih kok eh, apa mu'alif uh, eh, Fatul Mu'in ini memasukkan per, uh, pendapat daripada Imam Baghawi. Sini jelaskan di Tarsih Tarsih Mustafidin, la'allahu arada bi iradihi ala dha'fihi ba'da an al-idza walau bi masih ba'di sya'ratin wahidah. Ya, mungkin kata sahabat Tarsih, Pengarang Fatul Mu'in ini ingin menjelaskan tentang walaupun do'if kalam Baghawi Padahal dia sudah menerangkan apa? Cukup walaupun sebagian satu rambut Kok setelah itu dijelaskan kalau bisa jangan kurang daripada uh, seperempat atau godrunasiyah. Kenapa? Al-has karena al-has ala adamil iktisar ala agal limin godrunasiyah untuk menganjurkan tidak uh, apa ini meringkas lebih sedikit daripada ukuran nasiyah. Kenapa? Khurujan min khilaf supaya keluar daripada khilaf gitu. Terus di situ kalau kita lihat di anah itu al-ijma' mukhalifun lil ijma kalam baghawi dhaif mukhalifun lil ijma dijelaskan di tarsih faddi'aul muhasyi ya, biasanya memang tarsih ini eh, apa ini mengomentari daripada iana banyak kalam-kalam daripada I'anatul Talibin yang dikomentari sama Tarsi. Katanya faddi'aul muhasyi al-ijma' ala dha'fi mana galaul baghawi la yakhfa ma fihi Fa innal ijma' alladzi dzakarahu innama huwa ala adami ta'ayyunin nasiyah. Bukan ijma' ndak ada godrun nasiyah. Oh, bukan ijma' kalam baghawi, cuman ijma'nya di situ adami ta'ayyun an-nasiyah. Malah sebaliknya, tidak wajib untuk godrun nasiyah. Bukan untuk mencukupi agol min godriha. Fata amal katanya. Baik, kita teruskan. Wa khamiswa dan yang keempat daripada furudul wudu. Khamis. Iya. Oh, wa khamisuha yang kelima daripada furudul wudu. Tawil. La bagi far'un. Far. Wa khamisuha au oh, yakfi. Hmm? Yakfi karena ta'liq bil khamis. Ada pertanyaan? Jadi ada ayat Al-Qur'an famsahu biru usikum. Menurut Imam Syafi'i ba situ litab'id mana al-ba'd famsahu bi ru'usikum ay ba'dha ru'usikum. Nah kalau sudah dikatakan ba'd ru'usikum berarti ma yusamma al-masah sudah. Apa yang dikatakan masah walaupun dikit. Walaupun sak senti. Walaupun sebagian daripada satu rambut sudah. Tapi menurut Imam Malik famsahu bi ru'usikum Aifam sahuru usakum Ngusap kepala kamu semuanya berarti Dan hadis Rasulullah SAW juga menerangkan eh, Nabi SAW eh, abimu geda miraksih Thumma yadhabu bihima ila gafah Thumma yarudduhuma ilal makanan ladhi bada aminhu Nabi itu mengusapnya itu memulai dari eh, bagian muka kepalanya, kemudian ditarik ke belakang sampai ke tengkuknya, kemudian dikembalikan ke tempat yang ia mulainya. Riwayat yang lain, Nabi SAW dari belakang ditarik ke muka, kemudian ditarik ke belakang lagi. Hmm. Berarti semuanya itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Imam Syafi'i semuanya ada di itu karena Nabi mengajarkan yang sunnah, yang wajib yaitu yang disebutkan dalam Al-Quran sebagian kepala karena bak ditabid tadi itu bak masuk ke adat itu bermakna al-ba'ad. Nah, menurut Imam Abu Hanifah rub'ur ra's Seperempat kepala itu karena dasarnya adalah diambil karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu nasiyatahu thumma ala al-imamah. Maknanya hadis gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengusap ubun-ubunnya kemudian setelah itu mengusap di atas eh, apa imamahnya. Kata Imam Abu Hanifah dari hadis ini bisa diketahui mengusap ubun-ubun itu adalah yang wajibnya. Kemudian yang atas imamah di atas imamahnya itu yang sunnah sunnahnya. Nah, ubun-ubun itu ukurannya adalah rub'ur ra's seperempat daripada kepa kepala. Ala kulli hal keluar dari khilaf usap semuanya. Menurut Imam Syafi'i itu sunnah, menurut Imam Malik itu adalah e, wajib kemudian menurut Imam Abu Hanifah ya juga sunnah gitu. Nah. Untuk tambahan tadi mengusap mashu ba'dir ra's mengusap sebagian kepala maksudnya di sini mengusap ain misahu walaupun terusap dan di situ juga cukup katanya kalau seandainya kita pakai kopiah kemudian kita teteskan di atasnya air kalau memang tembus airnya ya di bawah kopinya kena rambutnya cukup. Cuman di situ ada perbedaan pendapat antara Ibn Hajar Imam Romli. Kalau Ibn Hajar walaupun bila goset, walaupun dengan tanpa maksud mengusap kepala, kalau Imam Romli harus dengan maksud, harus dengan maksud. Nah, terus di situ dikatakan mengusap semua untuk basuhan wudhu membasuh kecuali untuk kepala mengusap. Apa cukup seandainya mengusap diganti membasuh? Ya cukup. Ya, Ablah lebih sangat kalau memang mengusap cukup apalagi membasuh. Cuman ada pendapat yang mengatakan makruh. Makruh untuk uh, membasuhnya. Karena di situ amarnya apa? Famsahu. Di situ badal dari masuk diganti husul makruh hukumnya. Makruh apa karena israf tidak masuk israf bukan? Lil israf. Karena israf. Ada yang ditanyakan? Kita hmm. tafsir ya. Udah kalau tidak ada ditanyakan berarti ke tafsir kita. Hah? Kasih. Welcome. Bagaimana kalau rambut di situ pakai semir? Gimana? Kalau pakai semir, semua rambutnya seandainya di semir. Kemudian semir kan macam-macam ya. Ada semir yang e, mencegah masuknya air, ada semir yang tidak mencegah masuknya air. Kalau semir mencegah masuknya air ke rambut dan ke kulitnya, ya berarti nggak cukup. Cuman kalau semuanya disemir, kalau ada sebagian kepala yang tidak kena semir diusap situ, kan cukup kalau madhab syafi'i walaupun satu rambut atau sebagian daripada kepala. Cuman kalau seandainya semuanya disemir, kemudian semir itu mencegah masuknya air ke dalam kulit atau ke rambutnya, ya berarti nggak cukup, nggak cukup. Ya, manik atau tidak itu itu dibedakan. Nah, kalau memang sifatnya tadi itu hanya berminyak hanya berminyak sifatnya itu hanya berminyak minyak enggak enggak dikatakan mani kecuali kalau minyak tadi itu jamit. nah, kalau minyak tadi itu tidak jamit tidak dikatakan mani karena minyak itu pasti e, di atasnya air walaupun nanti celupkan ke, ke, ke minyak tanah atau minyak apa tangannya nanti kemudian nanti siram siramkan air cukup karena tidak mungkin minyak itu ada di atasnya air. uh, ada di bawahnya air. Ngalah, masih masih balik maning nanti. Eh, kecuali kalau sudah jamit. Kecuali kalau sudah jamit. Ya, kalau memang itu sifatnya seperti cat semirnya tadi itu, ya jelas manik itu. Ya, kalau memang mana? Kalau memang sekiranya oh ini sampai ke apa namanya ke akan kulitnya akan bisa masuk ya, enggak ya cukup. Cukup dalam madhab Syafi'i ya. Cukup.